Haram Perdukunan mendatangi dukun dan mempercayai dukun. Kalau kita membahas masalah tauhid, selalu ada pembahasan tentang perdukunan. Praktek perdukunan mendatangi dukun dan percaya kepada dukun. Mula-mula beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat ayat nomor 51 Qala ta'ala alam tara ila alladziina utu nasifan minal kitab yu'minuna fil jibti wat tawhud. Tahukah tidakkah kamu tahu orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab tapi mereka itu masih percaya kepada al-jibti dan at-tawhud. Di antara makna al-jibt itu adalah as-sihir. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala mengatakan al-jibtu as-sihru. Percaya kepada sihir. Yang dimaksud percaya kepada sihir ini mempraktekkan sihir, mengamalkan sihir, minta bantuan kepada tukang sihir dan semisalnya. Adapun sihir itu sendiri memang ada. Sihir itu memang ada. Tapi kita tidak boleh mempraktekannya, mendatangi tukang sihir, minta bantuan dan semisalnya. Kemudian beliau membawakan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dan akan banyak faedah dari hadis ini. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Jadi bukan bin Abi Sofyan ya, Muawiyah bin Al-Hakam. Lain lagi radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atasa rajulun al qaum ketika kami termasuk aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah SAW tiba-tiba ada salah seorang yang bersin sholat jamaah ya Tiba-tiba ada satu sahabat yang bersin Bersin dan mengucapkan Alhamdulillah Dan dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah Walaupun dalam salat tetap mengucapkan Alhamdulillah Tapi pelan dia dengar sendiri itu lalu aku jawab ya kamu Dijawab ya kamu Pada dalam salat Jadi istilahnya ini bercakap-cakapan Alhamdulillah ya kamu Di dalam salat Kalau di luar salat memang harus Yang mendengar Alhamdulillah mengucapkan ya Alhamdulillah Kemudian apa yang terjadi? Faromanil kaum bi abusorihim. Lalu para sahabat yang lainnya memandang aku dengan pandangan yang sinis. Jadi para sahabat dalam salat juga menegur, tapi menegurnya dengan pandangan mata, pandangan yang sinis. Jadi noleh gitu ya, dilihat. Tapi apa? Dipendeliti mungkin ya. Dalam salat juga itu. Ini juga menunjukkan gerakan dalam sholat Kalau ada perlunya tidak membatalkan sholat Ada perlunya Kemudian fakultu lalu aku mengatakan wa taqla ummiya nutum tanduruna ilayya. Aduhai, celakalah ibuku. Maksudnya ini kata-kata penyesalan. Aduhai, kenapa? Apa salahku ini? Kenapa kamu memandang aku dengan pandangan yang sini seperti itu? Kenapa kamu semuanya itu Ya tadi mendeliti ya aku itu. Kemudian pada alu ya yadribuna bi Aidihim ala afkhadihim. Ini tanpa bicara. Tadi kan sudah salah kan ucapan ya Allah memandang itu ditegur maksudnya. Ternyata dia malah mengucapkan kata-kata itu. Aduh, hei, kenapa? Apa salahku kamu pandang aku dengan seperti ini? Lalu para sahabat menegur lebih keras lagi. Mereka memukulkan tangannya di pahanya. Iya. Disuruh dia maksudnya, tidak boleh kamu gitu itu dengan isyarat. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Lakin lakin ini sakatku. Baru dia paham. Oh, ternyata saya memang disuruh diam. Tidak boleh bicara. Karena sahabat ini tidak tahu kalau sholat itu nggak boleh bicara, tidak tahu. Baru masuk Islam atau belum belajar masalah sholat, tidak tahu orang jahil waktu itu. Tatkala aku paham bahwa mereka menyuruh aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Tatkala selesai salat, demi ayahku dan ibuku, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sumpah ini ya. Kalau sumpah dengan selain Allah dilarang. Ini kata-kata kebiasaan orang Arab. Niatnya bukan sumpah, maksudnya bukan sumpah. Maksudnya adalah penekanan. Karena kalau sumpah dilarang. Aku tidak pernah melihat sebelum beliau dan sesudah beliau seorang pengajar yang lebih baik cara pengajarannya dari beliau dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat Muawiyah bin Al-Hakam memuji Rasulullah adalah guru terbaik. Aku tidak pernah melihat guru seperti beliau dan tidak akan pernah melihat guru seperti beliau. Guru yang cara pengajarannya paling baik. Kenapa? Fa wallahi ma taharani wala dharabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak membentak aku, tidak memukul aku, tidak mencaci maki aku. Tidak marah Rasulullah. Qala beliau hanya menjelaskan, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikit pun daripada percakapan di antara manusia. Sholat itu hanya berisi tasbih, takbir, membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak marah. Cuma dijelaskan, sholat itu kamu tidak boleh begitu. Sholat itu baca Quran, baca Subhanallah, Allahu Akbar, gitu aja. Ini masih panjang hadisnya. Dari sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya kalau orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah dan yang mendengarkannya wajib mengucapkan ya Allah. Wajib mengucapkan ya Allah. Semuanya. Bukan satu orang, semuanya. Karena Rasulullah menyebutkan kalau ada orang bersin itu semua yang mendengarkan itu mengucapkan ya kamu Allah, termasuk hak sesama muslim. Wa idza atasa fahamidallah fasyammidhu. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan ya kamu Allah. Ini sunnah yang jarang diamalkan. Di sini ada orang bersin, alhamdulillah, yang semuanya. Tidak ada yang kamu Allah. Betul. Kalau di majelisnya saya ini itu ada orang bersin, alhamdulillah sak majlis semuanya bilang, "Ya rahamukallah." Pokoknya yang dengar kata-kata alhamdulillah semuanya mengucapkan ya rahamukallah. Itulah yang sunnah. Bukan satu orang saja yang dengar. Kata Rasulullah yang dengar mengucapkan ya rahamukallah. Yang penting dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak mengucapkan ya rahamukallah. Kemudian kalau ada orang mengucapkan ya rahamukallah, dia mengucapkan lagi Dikumullah wa yuslihu bala Ya, semoga Allah memberi hidayah kamu dan memperbaiki keadaanmu. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi mengucapkan kamu ya kompannya juga keras sehingga orang yang kita mengucapkan kepada dia itu dengar. Tujuannya kita mendoakan dia. Kita dengar alhamdulillah dia, dia dengar ya Allah kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula bahwasanya orang yang jahil melakukan suatu pelanggaran karena kebodohan di dalam sholat, maka sholatnya tetap sah. Melakukan pelanggaran. Seperti di sini berbicara itu adalah pembatal sholat. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah pembatal sholat. Maka sholatnya tetap sah, tetap sah. Jadi orang yang melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan, karena kejahilan, itu oleh Allah dimaafkan. Berbeda kalau orang meninggalkan kewajiban karena kebodohan, meninggalkan kewajiban karena kebodohan. Dia tidak dosa, tapi tetap harus mengerjakan kewajiban itu. Misalnya orang sholat tidak tahu kalau baca fatihah itu wajib, lalu dia sholat tidak membaca al-fatihah, maka hukumnya sholatnya sah apa enggak? Tidak sah, karena dia meninggalkan kewajiban kewajiban. Dia tidak dosa karena tidak tahu, tapi tetap harus mengerjakan kewajiban. Sholatnya diulang lagi. Seperti seorang sahabat yang sholat cepat-cepatan, lalu datang ke Rasulullah SAW kata Rasulullah pasal fasalli fa dalam lam tusalli. Ayo sholat tapi kamu belum sholat. Tapi berapa kali baru dia ngaku saya tidak bisa ya Rasulullah baru Rasulullah mengarsyarkan. Jadi antara meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan itu konsekuensinya berbeda. Kalau karena kejahilan, ketidaktahuan Meninggalkan kewajiban Dimaafkan, tapi tetap harus mengerjakan Kewajiban itu tidak gugur Kalau melanggar larangan Ya dimaafkan Dimaafkan, tidak kena apa-apa Seperti orang puasa Lalu dia lupa makan dan minum Puasanya sah atau tidak? Sah Atau dia itu puasa Kemudian dia menyangka bahwa matahari sudah terbenam. Lalu dia berbuka. Ternyata mataharinya muncul lagi karena kejahilan kebodohan. Puasanya sah apa enggak? Sah. Karena dia menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib. Seperti itu. Kemudian di antara kandungan hadis ini juga bahwasanya Iya, kata-kata kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shalah La yakhluhu fiha shay'un min kalamina. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh sesuatu pun dari ucapan manusia. Ini terjadi terjadi kebingungan di antara sebagian yang memang mungkin tidak paham masalah ini bingung. Katanya sholat itu tidak boleh bicara. Kalau sholat tidak boleh bicara, lah kalau kita sholat bagaimana? Sholat itu dari awal sampai akhir bicara semua. Betul apa tidak? Bicara semua sholat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah kabiro. Baca fatihah, baca surat. Semuanya bicara itu. Doa itu bicara. Semuanya bicara. Yang dimaksud syai'un min kala minas Ini adalah percakap-cakap, percakap cakap Percakapan yang tidak boleh. Dan di sini juga sangat tepat ketika ini bilang Alhamdulillah, ini bilang Ya kamu kamu, Maksudnya adalah bercakap-cakap. Sehingga kalau hadis ini dijadikan dalil tidak boleh doa bahasa Indonesia, tidak cocok. Hadis ini tidak cocok. Yang dimaksud berbicara di sini bercakap-cakap, bercakap-cakap dengan orang. Adapun kalau berbicara, ya sholat itu dari awal sampai akhir bicara semuanya, bicara semuanya. Termasuk doa itu adalah dalam nas bicara. Berbicara maksudnya ya. Kemudian karena itu kalau orang tidak bisa bahasa Arab, Lalu ketika di dalam sholatnya dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Sujud doa bahasa Indonesia. Diucapkan. Pendapat yang benar boleh. Boleh, tidak apa-apa. Lu, oh, bahasa Indonesia? Soalnya tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Karena ketika sujud kita diperintahkan berdoa. Akrobuma ya yakunul abdul min wa huwa sajid fa fihi minat du'a Fa'qaminun an Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud Maka perbanyaklah doa ketika sujud Sangat pantas doamu dikabulkan ketika sujud Doa bahasa Indonesia tidak apa-apa Ya Allah berilah saya rezeki yang halal Temukan jodoh saya Ya Allah berilah saya segala macam Doa bahasa Indonesia Bahasa Jawa boleh Bahasa apapun boleh Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab Tidak bisa bahasa apa saja boleh doa di dunia hasanah fil amarati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat semuanya boleh. Di dalam sujud bahasa Indonesia diucapkan boleh. Loh kalau gitu berarti kita membenarkan orang satu orang waktu itu sholat dengan bahasa Indonesia. Berarti kan kita membenarkan orang itu. Orang yang hari ramai itu ya. Sholat bahasa Indonesia. Berarti kan sama dengan bunda lain. Kalau dia memang merubah sholat merubah tata cara sholat. Sholatnya diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi Al-Fatihah bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai terakhirnya, Walidin hal ini itu bukan orang-orang yang kau berkah atas mereka dan bukan orang-orang yang tersesat. Semuanya mengucapkan, Ya Allah kabulkan. Lucu ya. Nah itu tidak boleh itu merubah sholat lain. Jangan digabungkan dengan ini dengan itu. Kalau ini sujud disuruh doa. Yang banyak doa waktu sujud. Bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, semua bahasa diucapkan. Bukan hanya dalam hati, diucapkan. Diucapkan. Memang ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan para salafus soleh membenci doa dengan bahasa selain bahasa Arab doa dengan bahasa versi atau yang lainnya. Betul. Tapi beliau ini berbicara kepada siapa? Beliau berbicara kepada orang Arab yang bisa bahasa Arab. Lu kamu ini orang Arab ada apa doa dengan bahasa versi? Ya berhenti. Nah lain kalau orang memang orang versi tidak bisa bahasa Arab ya doanya bahasa versi. Orang Indonesia tidak bisa bahasa ya doanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh yang enak dari bahasa hati. Ucapkan dalam sujud, lapatkan, lapatkan. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, mana dasarnya mana, alasannya apa, silakan. Kalau tetap mengatakan tidak boleh, ya silakan. Nah, Anda tidak boleh, kami bilang boleh. Selesai, itu ajaran beresnya. Beres, selesai. Anda tidak boleh, Anda monggo, kami boleh. Selesai. Itu aja. Jadi di sini maksudnya la yasluhu fiha syai'un min kalamina, maksudnya adalah bercakap-cakap. Bukan ngomong. Kalau ngomong doa itu dari awal sampai akhir ngomong semuanya, ngomong terus. Berdoa. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin dan salat maghrib rahimakumullah ada faedah. Faedahnya itu menyikapi antara orang bodoh dengan orang yang pura-pura bodoh. Kalau di sini Muawiyah bin Al-Hakam memang bodoh, tidak ngerti. Orang tidak ngerti mau diapakan, diajari. Berbeda kalau orang sudah mengerti melanggar. Rasulullah keras kepada sahabat itu sudah ngerti melanggar, apalagi orang seperti dia tidak selayaknya melakukan pelanggaran seperti itu, beliau keras. Beliau keras. Kalau orang bodoh mau diapakan? Termasuk ketika ada seorang sahabat memakai cincin dari emas laki-laki. Apa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pegang tangan sahabat itu, beliau cabut cincin itu, beliau buang. Lalu beliau mengatakan, yakni doa hukum ala jamrotin minar nar, tau Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya, Keras apa tidak ini? Keras sekali dengan perbuatan dan ucapan. Demikian pula ketika beliau melihat sahabat yang pakai jimat, halaqah min suprin gelang dari kuningan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kemudian beliau mengatakan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lau mutta ma Lepas sekarang juga. Tidak menambahmu kecuali kehinaan. Kalau kamu mati masih punya jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Keras. Jadi berbeda. Ada saatnya keras pada saatnya adalah terpuji, lembut pada saatnya adalah terpuji. Masing-masing ada tempatnya. Keras bukan berarti kejam. Kemudian setelah itu lanjutannya hadis tadi Qultu ya Rasulullah inni hadithu ahdin fi jahiliyah wa qad Allah fil Islam. Ya Rasulullah, saya ini orang yang masanya masih dekat dengan masa jahiliyah. Dan saya ini baru masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah, baru masuk Islam. Benar kan? Jadi tidak ngerti baru masuk Islam. Subhanallah. Jadi sholat ini penting ya. Walaupun orang baru masuk Islam harus sholat. Tidak ngerti sholat. Sebisanya sholat. Belum apa fatihah. Terus yang bisa apa? Subhanallah walhamdulillah waalaikumsalam, ilaha illallah silakan. Tapi sambil belajar terus. Islam. namas mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian karena baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang hukum Islam, maka beliau banyak tanya. Wa inna minna rijalan al kuhan Qala fala ta'tihim Ya Rasulullah di kalangan kami ini Ada orang-orang yang suka datang ke dukun Bagaimana ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Jangan mendatangi dukun Jangan mendatangi dukun Nanti ada keterangan lebih lanjut Kemudian beliau tanya lagi Qala wa minna rijalun yatatayyarun Ya Rasulullah di antara kami ada orang-orang yang suka tatoyur Tatoyur itu merasa pesimis Karena mendengar sesuatu Melihat sesuatu Lalu pesimis Waduh jangan-jangan ada apa-apa Jangan-jangan ada apa-apa Tatoyur Kata Rasulullah SAW Zata syai'un yasidunahu fi sudurihim Fala yasuddannahu Itu adalah sesuatu yang terlintas di hati Maka jangan menghalangi kamu Untuk melaksanakan hajatmu Nanti kita ada pembahasan khusus masalah tatoyur. Ini penting ya tatoyur karena masyarakat ini banyak yang kena tatoyur. Ketika dia punya hajat yang baik, yang positif, yang bermanfaat, lalu dia mendengar sesuatu tidak menyenangkan, lalu niatnya itu goyang. Waduh, jangan-jangan begini. Atau melihat sesuatu, atau ada kejadian sesuatu gelas pecah atau kesandung atau apa, tidak jadi. Misalnya orang mau pergi musafir, mau silaturahim ke tempat mana? Silaturahim perbuatan terpuji, manfaat. Ketika dalam perjalanan kesandung, waduh, jangan-jangan perjalanan saya ini bakal celaka ini. Itu namanya tatoyur itu. Kalau kita tidak jadi pergi, syirik. Bagaimana caranya? Nanti ada doanya, Allahumma la khayra illa khayruk wa la illa khayruk wa la ilaha khayruk. Nanti ada bab khusus bahas masalah tatoyur perasaan sial. Dalam Islam tidak ada sial. Hari sial, bulan sial, tanggal sial, angka sial, tidak ada dalam Islam. Semuanya baik. Yang penting kita taat kepada Allah semuanya baik. Kalau kita maksiat kepada Allah semuanya buruk. Termasuk bulan ini, bulan Sofar. Nah, ini bulan sial kata orang-orang. Bulan sial tidak ada. Bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim Rasulullah SAW mengatakan la sofar tidak ada sinyal pada bulan Sofar itu tidak ada. Masyarakat punya keyakinan bulan Sofar, bulan sial, bulan turun bala, buahnya hadis-hadis palsu. Katanya ketika bulan Sofar ini buahnya bala yang turun palsu semuanya itu hadis itu. Jahiliyah semuanya itu. Jahiliyah. Sehingga ada istilahnya rebu wekasan. Rebu wekasan. Rebu terakhir dari bulan Sofar. wekasan. Tolak balak, ngalah berkah. Ya, masya Allah. Nah, itu syirik semuanya. Nah, Islam datang berantas itu, berantas itu. Nanti kita bahas khusus ketika masalah tatoyur. Maka dari tauhid penting. Tauhid ini menjadikan hati kita utuh menghadap kepada Allah saja, tidak pecah-pecah ke sana kemari. Kemudian qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang meramal dengan cara membuat garis-garis beramal pakai garis-garis. Qala kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu faman wafaqa faqahu fadzaka. Kata Rasulullah SAW dulu ada seorang nabi yang meramal dengan garis. Orang yang cocok ramalannya itu maka itu hanya kebetulan saja. Yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama adalah Nabi Idris. Itu suka bikin garis tapi tentu Nabi itu nggak meramal ya, dapat wahyu beliau, dapat wahyu. Jadi maksudnya Rasulullah itu diingkari. Kalau ada orang meramal, ramalannya cocok, itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Karena tidak ada orang yang mengetahui rohib kecuali Allah saja. Kalau kemudian minta nasihat lagi, masya Allah ya sahabat ini benar-benar ingin ilmu yang banyak, tanya-tanya bermanfaat. Wa kanat li syariyatan tar'a ghanaman li ibala Uhud wal Jawaniyah. Fattala'tu dhata yawmin fa idza dhibbu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam atid kama yahsabun lakinni saqaqtuha saqsa. Ya Rasulullah, saya punya budak perempuan yang saya beri tugas untuk mengembala kambing. Di Madinah di antara Bukit Uhud di dekat Madinah sana. Lalu ya Rasulullah, pada suatu hari saya lihat ada seekor serigala yang memangsa satu dari kambing itu. Kambingnya dia dimakan serigala satu. Saya ya Rasulullah, manusia biasa. Saya manusia biasa, Bani Adam. Saya juga marah sebagaimana orang marah. Siapa tidak marah kalau lihat kambingnya dimangsa oleh serigala? Tapi ya Rasulullah, karena saya marah, maka budak perempuan itu saya tampar, ditembeng budaknya. Saking marahnya. Kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika 'aliyya. Kemudian aku mendatangi Rasulullah menceritakan ketika menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganggap itu perkara besar. Kenapa kamu sampai nampar budakmu? Budakmu itu kan tidak sengaja. Masa dia sengaja kambingnya dikasihkan? dikala. kan tidak sengaja. Dia ya, sudah berusaha. Ya mungkin memang kambingnya kambing nakal ya. Dia ajak ke sana, tidak mau, dia ke sana. Begitu lepas dari rombongannya, dimakan oleh serigala. Ada apa kamu tampar? Budak itu manusia, tidak boleh ditampar. Apalagi mukul wajah, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian saking menyesalnya, lalu sahabat ini ingin memerdekakan budaknya. Ya Rasulullah, apalah uktikuha? Ya Rasulullah, Apakah perlu saya merdekakan budak itu ya Rasulullah? Sebagai tebusannya saya nampar. Ya, Masya Allah. Sahabat itu kalau dinasehati Rasulullah langsung merespon. Langsung. Kemudian kala iktini biha mana? Kamu panggil dulu budaknya. Datangkan kepada kepadaku. Fa'ataituhu biha. Aku datang membawa budak kepada Rasulullah SAW. Faqala laha aina Allah. Lalu Rasulullah SAW tanya kepada budak itu, Ainallah, di mana Allah? Allah di sama Allah di atas langit. Allah mana? ana? Ya, siapa aku? Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Aktifha Ta'inah mukminah." Ya, merdekakan dia karena dia adalah seorang budak yang beriman. Jadi memang dianjurkan memerdekakan budak yang beriman. Dan perbudakan itu adanya karena peperangan. Perang antara Islam dengan kafir, maka yang kalian itu ditawan dijadikan budak. Tapi Islam itu menganjurkan memuliakan budak, menghormati budak, tidak mendolimi budak. Kemudian kalau budaknya masuk Islam dianjurkan untuk dimerdekakan. Dan Islam datang memberantas perbudakan. Justru perbudakan itu yang paling dahsyat di Eropa di Inggris terutama atau juga di Eropa-Eropa yang lainnya, mereka memperbudak orang-orang kulit hitam. Dianggap orang kulit hitam tidak ada artinya diperbudak, disiksa kayak binatang itu orang Eropa. Kemudian di sini juga kita lihat masyarakat muslimin Rasulullah SAW bertanya kepada budak ini, "Ainallah? Di manakah Allah?" Apa kata budak itu? Di sana, di atas langit. Lalu Rasulullah SAW setuju. Pembahasan Allah di mana? Ini penting kita bahas. Karena kebanyakan dari kita ketika ada pembahasan di mana Allah bingung semuanya. Kebanyakan mengatakan Allah itu di mana-mana. Atau di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Bingung dah. Pada dalilnya itu jelas seperti matahari di siang bolong. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma, dari Akal, dari Fitrah, semuanya lengkap, lengkap sekali. Kalau kita bahas dengan hati yang bersih ya, hati yang bersih, tidak ada fanatik, tidak ada taksub, tidak ada apapun, bersih hatinya, bersihkan dulu hatinya. Pertama-tama dari Al-Quran, dalilnya banyak, secara langsung dan secara tidak langsung. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran diantaranya Inna nahnu nazzalna dzikra Menurunkan Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah Turun dari atas ke bawah Demikian pula Allah menurunkan malaikat Nunazilul malaikata Kami turunkan malaikat Kemudian juga Allah mengatakan tentang kisah Nabi Musa dengan dengan Firaun. Nabi Musa mengatakan Allah itu di atas langit. Firaun tidak percaya, lalu Firaun bilang kepada menterinya Haman, "Ya Haman, nubnili sarhan, la'alli ablughul asbab, asbab as-samawat fa ilah ilah ilahi Musa wa inni Nah, kadhiba." Hai hey Haman, bangunkan untukku bangunan pencakar langit. Saya akan ngintip Tuhannya Musa. Aku akan ngincang Tuhannya Musa. Aku yakin Musa ini bohong. Musa bilang Allah di atas. Mana saya mau ngincang? Tapi Musa bilang Allah di atas. Fir'aun tidak percaya. Fir'aun tidak percaya. Kemudian juga Allah berfirman pula tentang amalan kita. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh kepada Allah naik ucapan-ucapan baik kita dan amal soleh kita mengangkatnya kemana naik itu ke atas Nabi Isa alaihi salam oleh Allah diwafat saat eh, ditidurkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha kemudian ayat berikutnya bal rafa'ahu Allah ilaihi bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya Nabi Isa diangkat ke atas banyak ayat-ayat pasal lagi ini banyak. Al-Quran itu penuh dengan pernyataan Allah di atas. Langsung atau enggak langsung. Apalagi juga Allah bersemayam di atas arus. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Ar-Rahman Allah bersemayam di atas arus. Artinya Allah di atasnya arus. Itu ada tujuh ayat seperti ini. Dan arus itu tempatnya di atas langit. Tapi Allah tidak ditopang oleh arus maksudnya Allah. Allah di atasnya maksudnya. Di atas. Allah tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu. Allah berada di atas. Seperti apa bagaimana kita tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang paling tegas itu di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok yang dianjurkan kita membacanya tiap malam ayat 16 dan 17. Aamintum mau bis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum mau fis samai dan seterusnya. Dua kali ya Allah Rasul ulama. A amintum mau fi sama, am amintum mau fi sama. Apakah kamu merasa aman daripada azabnya zat yang ada di atas langit? fi sama maksudnya ada alat sama di atas langit. Di atas langit. al Quran banyak, penuh ayat Quran itu, penuh sekali. Demikian pula hadis Rasulullah SAW lebih lengkap lagi hadisnya Rasulullah SAW. Ada kaul, ada fi'il, ada takrir, ada ucapan, ada perbuatan, ada persetujuan. Kalau ucapan Rasulullah SAW sangat banyak. Di antaranya beliau mengucapkan, mengucapkan Ala tahmanuni wa ana aminu maufis sama. Tidakkah kamu percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaannya zat yang ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, tinggi segala-galanya, zatnya, sifatnya, kekuasaannya. Kemudian juga ketika seorang istri ada hubungan suami istri dia menolak tanpa sebab, kata Rasulullah sallallahu alaihi yang di langit melaknat perempuan itu, yang di langit Allah dan para malaikat. Ucapan. Kemudian juga ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi perbuatan Ketika beliau berdoa, terutama berdoa istisqa minta hujan, tangannya Rasulullah kemana? Tangannya kemana? Langit minta hujan istisqa, ini tangannya atas langit. Sampai kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Allah berada di atas langit. Kemudian ketika hajatul wada, beliau berwasiat kepada sahabat panjang lebar. Tiap-tiap selesai mengutarakan satu permasalahan, beliau mengatakan, Ala hal itu Bukankah aku telah menyampaikan? Qala bala. Ya ya Rasulullah, aku telah menyampaikan. Lalu beliau nuding ke langit. Allahumma shalli Allah sakika. Itulah perbuatan Rasulullah sallallahu Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu beliau ingin kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis supaya dipindah ke Ka'bah ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Yang beliau lakukan apa? Dia lihat langit terus doa ya Allah pindah lagi pindah lagi belasnya, pindah lagi belasnya. Oleh Allah dijawab di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Kami tahu wahai Rasulullah SAW engkau selalu membolak-balikkan pandangan ke langit, ingin kiblatnya dipindah. Sekarang kami penuhi permintaanmu, kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Silahkan kamu menghadap ke Ka'bah kalau kamu Silahkan perbuatan Rasulullah SAW Kemudian persetujuan Rasulullah SAW alaihi wasallam di antaranya ini lagi. Dia tanya kepada budak, "Aina Allah? Di mana Allah?" Qala fis di atas langit. Rasulullah setuju sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyebut ini adalah perempuan beriman. Jadi hadis lengkap ucapan, perbuatan, persetujuan lengkap. Demikian pula ijma, ijma para sahabat, ijma salafus soleh. Tidak ada salah seorang dari salafus soleh yang mengatakan Allah itu di mana-mana tidak ada. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Bingung akhirnya. Bingung akhirnya. Tidak ada Semuanya sahabat mengimani Al-Qur'an sunnah bagaimana adanya. Min ghairi tahrifin wala ta'atil. wa min ghairi wala tamthil, tanpa merubah-rubah, tanpa mengingkari, tanpa mereka-reka bagaimana, bagaimana, bagaimana, tanpa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti itu. Karena kalau dikatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam, berarti ada apa enggak? Ini ada dampaknya. Kalau kita hendak menyebutkan sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah ada wujudnya sesuatu itu, maka cara mengucapkannya adalah sesuatu itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Itu adalah kita menyebutkan asyai al-ma'du, sesuatu yang tidak pernah ada. Dan itulah Allah yang tadi kamu sebutkan itu. Berarti tidak ada menurut kamu yang membuat orang tuanya melanggar agama gara-gara keyakinan ini. Allah tidak ada ujung-ujungnya. Yang lebih parah lagi Allah menyatu dengan dirinya. Nanti kita bahas insya Allah. Ijma, Quran, Sunnah, Ijma, akal, pakai akal kan. Sesuatu kalau nggak di atas di bawah, di atas semulia, di bawah itu hina. Akal kita pun mengatakan Allah itu lebih pantas di atas, lebih pantas di atas. Secara akal pun Allah nggak pantas di bawah. Apalagi Allah di mana-mana, tempat-tempat kotor semuanya. Nauzubillah, maksudnya Allah. Subhanaka ya Rabb hadza qutanun azim. Kemudian menurut fitrah, hati nurani yang masih bersih, yang belum terkotori oleh apapun, hati nurani. Ada salah seorang eh, tokoh ulama, tapi beliau memahami Allah di mana-mana. Ayat-ayat itu semuanya diputar-putar. Namanya beliau adalah Abu Ma'ali Al-Juwaini ulama besar ya Abdul Malik al Padahal bapaknya itu mempunyai kitab khusus bahwa Allah, ya saya punya kitabnya bapaknya. Itu pada abad ketiga Hijriah. Ada kitabnya. Tapi anaknya melanggar dari ajaran bapaknya. Ayat diputar-putar semuanya. Sampai muridnya bingung. Muridnya bernama al habadani ini Pak Guru ini gimana sih? Ayat ini jelas, hadisnya jelas diputar putar. aja. Sudah gini aja Pak Guru. Sudah tidak pakai dalil-dalil sudah. Percuma. Nanti saya bawakan dalil oleh Pak Guru diputar putar nanti. Tidak usah dalil-dalilan Pak Guru. Kita bicara pakai hati nurani aja Pak Guru. qala arifun qab ya Allah illa wa wajada fi qalbihi daruratan bi talabil ulum. Wahai Pak Guru, tidak ada seorang pun yang kenal dengan Allah arif billah ketika dia berdoa, ketika dia mengucapkan ya Allah, melainkan hatinya condong ke atas. Betul apa enggak? Itu hati nurani, enggak bisa dibohongi. Kita aja kalau ada masalah, saya terserah yang di atas. Betul apa enggak? Saya terserah yang di atas. Itu hati nurani itu. Tidak ada orang mengatakan saya terserah yang di mana-mana. Saya terserah yang menyatu dengan diri saya. Saya terserah yang ada di urat leher ini. Tidak ada, tidak ada. Tidak jelas-jelas gamblang. Seperti matahari dia bolong sudah. Tinggal ikhlas apa enggak nerimanya. Para ulama salafus soleh kitabnya itu banyak rombongan bahas masalah ini. Sehingga mereka mengatakan kalau orang ingkari ini itu mukabir, orang sombong, sombong namun terima kebenaran. Mukabir, sombong. Nah terus bagaimana ayat itu wa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lahirnya. Bagaimana? Nah, sebelum saya jawab bagaimana, tolong kamu jawab yang buahnya tadi itu bagaimana menurut kamu? Dalil yang buahnya tadi itu Quran, Sunnah, Ijma, akal, fitrah semuanya. Menurut kamu bagaimana? Ya, bingung nggak dia? tidak bisa jawab ya, selesai. pun jawab pertanyaan ini gampang. Allah bersama kita, tapi dengan ilmunya. Ini bukan takwil, bukan tahrif. Ini adalah tafsir bil lazim, mendudukkan semua permasalahan. Allah berada di atas, tapi tetap Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Allah itu az-zahir wal batin. Yang zahir paling tinggi, tapi ilmunya Allah menembus sampai yang paling bawah. Itu cara mengkompromikan. Gak mungkin tidak ada cara lain selain itu. Dan ini juga cara mengkompromikan, salah satu soalnya, Salah satu soalnya. Maksudnya bil ilmi dengan ilmunya Allah Subhanahu mana, Bukan Allah menyatu dengan kita, maksudnya Allah. Pakai nama Fa'aina ma tuwallu wajah mana Dimanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Iya, betul. Di mana-mana kita menghadap ketika kita sholat, kita berhadapan dengan Allah. Tapi bukan berarti Allah di dalam masjid ini, maksudnya Allah, maksudnya Allah. Sama dengan kalau kita bikin contoh yang paling gampang. Masuk di Allah, Allah Maha Tinggi. Walillahi matalul a'la. Contohnya adalah rembulan. Di mana-mana kita berada rembulan bersama-sama kita. Kita di mana di perjalanan sampai Lawang, sampai di Sidoarjo mana, bulan bersama kita. Itu kalau makhluk aja bisa apalagi Allah Al-Khaliq. Allahu Akbar, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah kayak bulan, bukan itu sekedar contoh. Allah Maha Tinggi. Laisa tidak syai'un wa huwas samiul basir. Seperti itu. Ini perlu didudukkan masalah ini. Kalau setelah diterangkan begini, terang, sudah ngotot tetap Allah di mana Ya sudah selesai. Kami berkeyakinan Allah di atas, kamu di mana-mana. Beres. Beres apa enggak? Enggak repot-repot. Ya, sudah. Ya, monggo. Kami begini, kamu begitu. Selesai. Kalau usah ribut-ribut. Nanti ketemu di akhirat itu aja mudah-mudahan masuk surga semuanya. Itu aja, tidak usah repot-repot, tidak usah menghujat, menghujat ini, tidak usah. Ini yang benar ya ini dalilnya kayak gini, semuanya lengkap. Tidak mau, itu ya sudah monggo, jangan keyakinanmu. Tidak usah repot, apalagi menghujat, menyalahkan, tidak usah, tidak usah, percuma, tidak ada faedahnya. Sampai ini penting sekali Pak muslimin Jangan sampai kita Jangan sampai kita tidak tahu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini yang dibahas oleh para ulama. Semua kitab akidah mulai dari abad pertama Islam sampai sekarang selalu penuh dengan pembahasan masalah seperti ini. Lalu ada lagi yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan, iya Allah di atas kan kita di Indonesia, bumi kan bundar, saya di bawah sana. Nah, bahwa kita katakanlah Amerika. Atau jawabannya juga. Yang jawab itu bukan kita salah soleh dulu. Bapaknya Abdul Malik Al-Jumaini yang jawab abad ketiga Hijriah. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita masuk ke dalam bumi itu namanya turun. Sampai tengah-tengahnya bumi itu puncaknya bawah. Kalau setelah tengah-tengahnya bumi teruskan lagi itu naik nggak turun. Jadi ketika masuk ke dalam itu turun sampai tengah-tengahnya bumi terus nah itu naik naik lagi gitu. Jadi dimanapun kita di bumi Allah tetap di atas, tidak ada di bawah. Cuma jangan jangan dibayangkan Allah itu kayak apa, Tidak jangan. Kemudian juga tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj mana? Atau kemana-mana keliling naik apa tuh? Nah, ke langit, ke langit, ke langit, Mi'raj ke langit. Sidratul Muntaha ke langit paling tinggi. Malaikat tak sanggup. Ke atas itu ketemu Allah, berjaga-jaga dengan Allah. Seperti apa, bagaimana, Allah alam, jangan dibayang-bayangkan, tidak tahu. Naik ke langit, Ya, subhanallah. Masalah masalah jelas bilang tidak bisa dipungkiri. Tinggal masalahnya ikhlas terima atau tidak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah itu tentang Allah di atas. Pembahasan kita masih belum selesai masalah dukunnya Ada juga hadis Rasulullah saw yang berbunyi man kata dahinan au arrafan fasalahu an shay'in lam tuqballahu salatun arba'ina yawman Orang yang datang ke dukun atau tukang ramal bertanya saja tidak diterima salatnya 40 hari. Datang saja, tanya saja, enggak diterima salatnya 40 hari. Kalau percaya ada hadisnya lagi, man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqballahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun dan percaya ucapannya dukun maka kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. alaihi Dan ini banyak terutama tahun baru ya, banyak perdukunan, ramalan, bintang-bintang, sotiak, sio-sio, feng shui, ya, macam-macam sudah. Tinggal ketik aja reksipasi gitu aja, kirim berapa. Iya. Kalau tanya saja 40 hari nggak terima sholatnya Percaya takdir. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lainnya sanadnya Hasan Lam yalijat darajat al-ula Tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan tikman takahana Orang yang mengamalkan perdukunan Awis tak Atau mengundi nasib dengan anak mana Au amin min safarin Atau pulang dari safar Tidak jadi pergi gara-gara tatoyur perasaan sial atau pesimis tadi itu. Kemudian mengenai ramal-ramal ini macam-macamnya banyak sekali. Baik dengan bantuan jin atau tanpa bantuan jin. Termasuk meramal-meramal di sini adalah meramal melihat bintang, ilmu astronomi, ilmu nujum, ramalan-ramalan. Kan sekarang ada apa Capricornus, Taurus dan macam-macam. Kemudian juga sio-sio, sionya apa? Antum sionya apa? Iya. Kemudian tahun ini tahun apa? Tahun apa tahun ini? Binatang-binatang apa macam-macam ya? Eh, sudah ada semua, syirik semuanya. Kemudian juga membaca tangan, kiraatul kaf, membaca tangan ini. Ini tangannya ini, arahnya kemana ini? Ini jalurnya kemana? Eh, itu syirik. Baca di tangan. Dan jangan percaya itu orang bohong semuanya kita dibohongi. Kalau ada orang bilang ini eh, nasibku begini, enggak ya, enggak itu begini. Kita jawab sendiri aja. Iya. Lo kamu kok tahu? Ya sama, kamu juga kok tahu. Sama-sama kok tahu ya. Iya, gitu aja. Oh, dia tidak tahu apa-apa. Cuman masalahnya karena kita percaya dia tambah menjadi jadi. Kalau kita nggak percaya, bubar dia, bubar ya. nggak laku. Kemudian juga bikin garis-garis di tanah atau juga baca di apa di mangkok, mangkok dikasih air, dikasih apa telur atau apa, ada barang hilang, dilihat apa yang nyuri itu. Wah itu ada setannya bahaya. Nanti orang tidak mencuri, orang setannya ditunjukkan mencuri. Itu ngadu domba, ngadu domba orang. Itu kerjanya jin itu. Jin itu kan ngadu domba orang. Seperti itu. Walhasil macam-macam dan Islam datang memberantas semua itu. Islam ini agama pakai akal dan pakai dalil, bukan bodoh seperti itu. Dan kadang memang cocok ramalannya cocok dan ini juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. kata Rasulullah kelitu nama hami hatta Cocoknya satu, bohongnya seratus. Tapi anehnya, bohongnya yang banyak kita lupakan, cocoknya sedikit kita ingat-ingat. Ini mujarab, ini cocok terus dan terus. Sudahlah dukun itu aduh pekerjaannya dukun. Dukun cari uang bisnis. Bahkan pertama-tama dukun itu supaya laris ya, dia nyewa orang, nyewa orang, cumbi namanya. Dia nyewa bis, nyewa apa, datang ke dia. Ya, nyewa dia. Ada cumbinya nanti. Sehingga masyarakat lihat, wah ini luar biasa, ini ada dalam bis-bisan ini. Ya, masyarakat nyawa semua ada itu. Dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم محمد صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الصدور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله